Siapa yang jawab? Ka'ab bin Malik sudah jelas. Kalau dua sahabatnya, apa yang menyebabkan mereka nggak hadir dalam perang Tabuk? Tamam. Hmm? Uh, kalau Murarah ibn Rabi maka ingin melihat kebunnya, ingin rehat. Alasannya sama, Murarah ibn Rabi dan Hilal ibn Umayyah keduanya sama-sama ingin rehat karena mereka sebelumnya nggak pernah absen, selalu ikut. Maka ada sedikit kendor pada tahun tersebut. Kalau Murarah ibn Rabi karena kebunnya sedang masa-masa berbunga qadzaha. Kalau <clears throat> Hilal ibn Umayyah maka apa penyebabnya? Beliau pengen rehat. Pak Hazim. Hmm? Karena keluarganya sedang berkumpul, biasanya keluarganya berpisah-pisah. Baik. Apakah Ka'ab bin Malik jadi meralat pengakuannya? Ahmad. Apakah Ka'ab bin Malik jadi meralat pengakuannya? Jadi. Enggak jadi. Apa salah satu pendorongnya enggak jadi meralat? Salah satunya adalah karena ada yang membarengi. Maka adanya barengan di dalam musibah itu bisa meringankan sedikit meringankan rasa duka. Paham? Adanya teman, adanya yang membarengi di dalam merasakan sebagaimana yang kita rasakan dalam musibah ini bisa meringankan musibah tersebut. Ini kalau di di mana? Kalau di dunia, kalau di akhirat tidak meringankan sama sekali. Di akhirat para penghuni neraka tidak akan merasa ringan walaupun yang menghuni neraka ada banyak. Tapi kalau di dunia kalau rasa musibah itu disangga bareng musibah itu disangga bersama maka ini agak sedikit teringankan Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala qala Ka'b bin Malik Famadaitu hina dzakaruhuma mali, Maka aku pun berlalu tatkala mereka menyebutkan dua orang tadi kepadaku. Jadi saya enggak jadi meralat. Akhirnya saya pun terus pulang. Karena tadi ada barengannya sehingga saya nggak jadi balik ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kamu balik malah tambah sengsara lagi. Kenapa? Karena kemarin pengakuan itu nggak bisa di dirubah. Kalau kamu berdusta kemudian ngaku jujur, ini bisa. Ya. Kalau kamu awalnya berdusta kemudian nanti bilang jujur tadi saya dusta. Yang benar seperti ini itu bisa. Tapi kalau tadi sudah ngaku, saya punya hutang 500 ribu kepada orang ini gitu. Terus nanti meralat, enggak, saya enggak punya hutang, enggak bisa. Karena enggak bisa seperti itu dibalik. Nanti insya Allah ada makan-makan di masjid, maka jamaah diharapkan untuk ikut Enaknya setelah sholat atau sebelum? Setelah sholat aja ya. Biar nanti disiapkan dan juga bisa bareng semua. Dan nanti sholat maghribnya jangan terlalu cepat. Biar gak banyak yang terlambat. Ya, dibuat sedang saja. Terus tambih yang kedua, piket masjid. Ini kenapa gak berjalan? Ya, anak-anak asrama dilanjutkan lagi piketnya ya. Nanti jadwalnya siapa? Dimulai dari siapa nanti? Terutama sebelum terawih. Isya karena habis makan-makan kotor. Hmm? Anak-anak asrama. Makanya. Oh gitu, per asrama. Per lokal. Waduh, nggak apa-apa. Nanti mulai dari asramanya siapa? Siapa yang mau mendahului? Nanti satu satu kamar itu rembukan sama kawannya. Kamu dulu atau ini dulu nggak apa-apa. Terserah. Pokoknya mulai dari kamar ini terus kamar lima digilir. Berarti nanti kamarnya hamam ya, Mam? Jangan iya, salah ya. Nanti sebelum bisa dibersihkan masjidnya biar nggak kotor. Itu pahala. Kemarin sudah lewat nasihatnya Imam luar di. Jangan jadi beban. Harus jadi manusia yang bermanfaat. Ya, itu diingat betul nasihat itu. Qala wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina an kalamina. Ayuha salatatu min baini man takhallafa anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin dari mengajak bicara kami yaitu tiga orang ayuhas salah satu fi mahalli nasab karena alal ikhtisos Aku as salah sata gitu tapi di sini rapnya badal dari ayuha dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin untuk mengajak bicara kami yaitu maksudnya tiga orang mimbaini man takhallafa anhu dari seluruh orang yang tidak ikut perang yang dilarang untuk diajak bicara cuma tiga. Maksudnya gitu. Min baini man takhallafa anhu kata Syekh Muhammad bin Ali bin Adam adalah mutalik dengan fi'il mahdhuf yaitu ukhassis. Jadi yang dilarang untuk diajak bicara cuma tiga orang dari seluruh orang segitu banyaknya yang nggak ikut perang yang nggak boleh diajak bicara cuma tiga orang yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi dan juga Hilal ibn Umayyah. Ini saja yang tidak boleh diajak bicara, alias dihajar, alias diboykot, diembargo, tidak boleh diajak bicara. Dan ini adalah berat sekali. Gimana orang kok nggak boleh ajak bicara? Sedangkan bicara itu adalah kebutuhan primer manusia untuk saling berkomunikasi. Gak boleh diajak bicara, walaupun isyarah gak boleh. Intinya gak boleh Diputus hubungan. Dan ini adalah sebagai landasan utama, salah satu dalil utama di dalam masyruknya, dalam syariatnya hajar yang syar'i. Perhatikan masalah hajar yang syar'i ini karena kemarin kita belum banyak menyebutkan. Kita kemarin fokus dalam adabul mufrad adalah tentang hajar yang karena perkara-perkara duniawi, hajar yang tiga hari. Kemarin dibagi menjadi berapa hajar itu? Udar? Ada berapa jenis hajar? Ada dua, yaitu hajar karena perkara dunia dan hajar karena perkara syari. Kalau hajar perkara dunia maksimal tiga hari. Kalau hajar perkara syari maka boleh lebih dari tiga hari tergantung maslahat. Dicatat. Dan hajar syar'i sendiri dibagi menjadi dua. Ini yang belum atau yang jarang masih jarang disebutkan dalam pelajaran kita. Hajar yang syar'i, hajar yang dikarenakan urusan agama ini sendiri dibagi menjadi dua. Yaitu hajar takdib dan hajar tark. Hajar yang sifatnya itu untuk mendidik, untuk memberi pelajaran supaya gerah. Dan hajar yang kedua adalah hajar bimakna meninggalkan. Keduanya adalah termasuk jenis hajar syar'i. Kalau hajar yang untuk mendidik, ini salah satunya adalah seperti hajarnya Rasulullah dan para kaum muslimin kepada Ka'ab bin Malik. Ini dalilnya. Ini hajar yang mendidik. Hajar yang takdib takzir. Tujuannya adalah untuk mendidik dan mengembalikan orang yang buruk supaya kembali kepada kebaikan. Jadi ada kalanya orang dikembalikan kepada kebaikan itu bukan hanya dengan cara diperbaiki, tapi dengan cara diputus hubungan, dengan cara disikapi. Dengan diberikan jafa, diberikan sifat yang sakit, yang menyakitkan. Supaya dia kembali. Maka hajar yang takdif ini perlu dilihat maslahatnya adalah kembali kepada mahjur. Kepada yang dihajar. Maka memperhatikan maslahat apakah nanti dia jadi tambah baik ataukah tambah buruk. Nanti dilihat maslahat mafsadatnya. Ini yang dipertimbangkan adalah maslahat dan mafsadatnya kembali kepada siapa tadi? Mahjur, orang yang dihajar. Ini kalau hajar yang untuk takdib untuk memberi pelajaran itu perlu dilihat kondisi orang yang dihajar. Apakah dia nanti menjadi semakin lebih baik ataukah buruk? Itu tergantung maslahat dan mafsada si mahjur. Adapun hajar yang dimakna tarik maka dalilnya banyak sekali Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Tidak boleh berkawan, tidak boleh duduk dengan orang-orang buruk disuruh untuk meninggalkan mereka. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Itu juga termasuk dalil hajar tark. Di mana meninggalkan wal muhajiru man hajara man Allahu an. War rujza fahjur. Itu juga termasuk dalil hajar tark. Kalau hajar tark ini maka maslahat yang dipertimbangkan adalah maslahatnya si hajir orang yang menghajar. Jadi bedanya tadi. Paham? Kalau hajar yang untuk mendidik, yang diperhatikan itu adalah yang justru malah yang dihajar. Kalau hajar yang tarik ini yang diperhatikan adalah maslahat kita yang menghajar. Karena fungsinya hajar tarik ini adalah menyelamatkan kita. Karena kita takut kalau berbicara dengan dia atau berinteraksi atau berhubungan dengan dia maka kita akan terbawa kepada kebatilannya maka yang diperhatikan adalah justru kitanya. Paham? Paham perincian ini? Di, diingat betul pelajaran ini karena ini penting. Sebagian orang nggak paham dan dikira maslahatnya itu maslahat yang dipertimbangkan dalam bab hajar itu cuma kembali kepada si mahjur. Tidak, hajar itu ada dua, ada beberapa jenis. Kalau yang hajarnya itu bermakna takdir, maka memang betul yang dilihat adalah maslahatnya si mahjur. Tapi kalau yang hajar bimakna tarik, maka yang diperhatikan adalah maslahatnya orang yang menghajar. Itu. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar, wala hijrata illa liman tarju ta'dibahu biha au takhafu min syarrihi. Nah ini. Tarju ta'dibahu adalah hajar ta'dib. Au takhafu min syarrihi dan tidak ada hajar kecuali bagi orang yang kamu itu ingin dia itu baik atau yang kamu takutkan dari keburukannya. Nah ini makanya adalah dirtarak. Ucapannya lima Ibnu Abdul Bar. Fi bid'atin au ghairiha. Dan juga Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan wa ajma'al ulama wa ala annahu la yajuzu lil muslim an yahjura akhahu fawqa thalat illa an yakuna yakhafu min mukalamatihi wasilatihi ma yufsidu alaihi dinah au yuwalladu bihi ala nafsihi madarratun fi dinihi au dunya. Tidak boleh menghajar lebih dari tiga hari kecuali bagi orang yang seseorang itu takut kalau dia itu mengajak bicara kepada orang tadi maka dia akan terusakkan akan rusak agamanya seperti orang ahlul bidah dan juga para ahlul maasi ini mereka dihajar hajar tark kita nggak ada tujuan untuk mentakdir pada mereka atau sedikit tujuan itu. Tapi yang penting adalah kita itu selamat dari keburukan mereka. Kaum muslimin selamat dari keburukan mereka. Itulah juru ahlul bidah. Hajar bima'na tarak. Paham? Itu ya ikhwan. Karena kalau hubungan itu sudah nggak ada manfaatnya lagi, buat apa kita berhubungan? Buat apa kita salam? Buat apa kita berbicara ngobrol-ngobrol sudah nggak ada manfaatnya? Apalagi malah membahayakan. Sebagaimana disebutkan dalam syair idza ma taqaddal wudu illa takashuron fahajrun jamilun lil fariqaini salihu. Kalau rasa cinta itu sudah tidak lagi membuahkan kecuali hanya keburukan, maka untuk memutus hubungan dari kedua belah pihak itulah yang lebih layak. Maka itu tadi macam-macam hajar dan di sana masih ada banyak sekali doa, bed ketentuan-ketentuan dan juga batasan-batasan yang harus dipelajari seseorang dalam bab hajar ini. Hanya tadi disebutkan sebagian sebagai bentuk penjelasan karena sebagian orang mengira gak ada maslahatnya hajar. Oh hajar itu harus menjadikan yang dihajar itu lebih baik. Inilah hajar takdim. Ada satu hajar lagi itu hajar tarik. Jadi yang penting kita selamat. Kalau kita ngomong-ngomong sama dia, ngobrol-ngobrol sama dia, akrab sama dia, agama kita akan rusak. Kita akan ketularan sama penyakitnya. Kita akan ketularan sama pemikirannya. Maka lebih baik kita selamatkan diri kita dan gak ngajak bicara mereka. Paham di sini? Paham dua jenis hajar ini? Itu tadi hajar yang syar'i. Kalau yang hajar yang gak syar'i sudah sering kita lewati dalam adabul mufrad. Gak boleh. Lebih dari tiga hari. Adapun hajar yang syar'i sendiri adalah hajar karena maksiat ini tadi pembagiannya ada dua tadi dan diingat-ingat betul. di sana ada beberapa tawabit yang lain, silahkan dirujuk kembali. Yang jelas bab hajar ini adalah bab yang sempit Kata Syekh Mukbil rahimahullah taala butuh benar-benar diperhatikan koridor-koridornya, ketentuan-ketentuannya harus diperhatikan betul. Adapun hajarnya Ka'ab ini hajar apa tadi? Hajar takdib supaya Ka'ab bin Malik jerah dan kapok dari perbuatan buruknya dan supaya dia menjadi lebih baik. Makanya ikhwan ada kalanya orang itu diajak untuk menjadi lebih baik itu dengan cara disikapi, dengan cara didiami. Kalau kawanmu ketika salah kamu akrabi terus, dia nggak merasa salah. Tapi kalau kawanmu itu kamu diamkan, kamu berubah sifat, berbeda sifatmu, sikapmu berubah, agak diam, kawanmu akan Kenapa ya saya kok didiamkan sama kawan saya? Ada apa? Maka dilihat kalau kawannya itu baik digitukan. Dan orang yang baik pasti akan tahu, akan tanya. Saya salah apa mas kok? Sampean kok beda dengan saya? Nah itu kalau orang yang baik. Kalau orang yang nggak baik didiami kawannya ya tambah tak diami balik. Ayo diam-diaman. Nah, wani opo kon? Nah, ini orang nggak baik. Orang itu kalau baik itu kalau didiami kawannya, apalagi kawan yang selama ini baik dari gurunya, disikapi sama gurunya, didiamkan sama gurunya, nggak diajak bicara sama gurunya. Tanyaan, saya salah apa, Ustaz? Saya salah apa, Pak Guru? Saya punya salah apa kok didiamkan? Nah, gitu loh. Itu namanya orang baik. Kalau orang nggak baik didiami, ya malah diami balik. Akhirnya diam-diaman balik sama-sama akhirnya saling menghajar. Bihoyri syar'i itu ya ikhwan. Tentunya yang dihajar takdib ini pun harus orang-orang yang baik juga. Kalau sekiranya nanti kamu hajar dia akan tambah buruk ya jangan. Terbukti Ka'ab bin Malik dihajar selama 50 hari, beliau nggak goyah imannya. Tidak tidak tergoyahkan sedikit pun keimanannya dan menjadi semakin yakin dan semakin baik, semakin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga sebagai dalil bahwasanya yang memutuskan perkara itu adalah Rasulullah. Beliaulah yang paling tahu maslahat dan mafsadah. Makanya kalau di sini di di majelis kita ini di perkampungan kita ini yang paling tahu tentang maslahat dan mafsadah adalah para pengasuh kita. Kalau mereka bilang jangan jangan, bok nuruten. Kalau alustad bilang jangan gini, jangan lakukan ini, di sini nggak boleh ada ini, nuruten. Karena mereka lah yang paling tahu tentang masalah dan masalah yang ada dalam dakwah ini. Lah kita di sini, tinggal di sini, datang ke sini adalah untuk dakwah ini, tujuannya untuk, untuk belajar ke sini. Kemudian diatur sama guru kita kok nggak nurutin terus? Gimana? Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Beliau lah yang paling tahu maslahat dan masalah kaum muslimin Demikian juga di sini yang paling tahu tentang maslahat dan mafsadah adalah para guru-guru kita. Maka mereka punya nasihat, mereka punya ultimatum, punya perkara ini nggak boleh, di sini jangan ada ini, di sini harus dituruti. Sebagai bentuk istijabah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya karena mereka yang paling tahu tentang maslahat dan mafsadah. Kalau anak-anak maka yang paling tahu tentang mereka adalah guru-guru mereka yang perhatian dengan mereka. misalnya, Salman, Pak Musin, dan juga guru-guru yang lain. Yang tahu, yang mengawasi mereka. Maka apa yang mereka bilang itu harus dituruti. Aywa salah satu ini man anhu. Dari seluruh orang yang takhalluf yang dihajar cuma tiga ini. Karena Rasulullah tahu tiga orang ini imannya kuat tidak mempan atau alias tidak akan tergoyahkan, tidak akan rusak dengan hajar, justru mereka akan semakin baik. Qala fajtana nas. Jangan bacanya jangan fajtana bana, fajtana bana, nanya sebagai maf'ul, anna sebagai fa'il. Maka manusia pun menjauhi kami. Ini sebagai bentuk nurut. Nurutnya para sahabat. Mereka dibilang nggak boleh ngajak bicara Ka'ab bin Malik Murarah ibnu Rabi, Hilal ibnu Umayyah. Nurut. Semuanya nggak ada yang bisa ngajak bicara. Nurut semuanya. Lah kita itu juga seharusnya seperti itu. Kalau guru kita bilang, Fulan nggak boleh dikawani. Jangan dekat-dekat dengan Fulan. Atau Fulan anak yang berpotensi nakal, Fulan nggak boleh berkawan dengan Fulan. Nurutan. Lah saya bilang seperti itu nggak diturut kadang. Sudah tak beri ultimatum, anak ini yang punya potensi nakal jangan bercampur. Ini bukan untuk memburukkan salah satunya, tapi untuk memutus dan memotong rantai keburukan. Kalau buruk bercampur dengan buruk jadi, makanya Mbok Yo dituruti, Mbok Yo nurut. Kalau saya bilang gitu atau ustaz atau guru-guru di sini bilang Fulan sama Fulan jangan berkandung, nurut. Enggak nurut kok. ini enggak nurut. Bapak-bapak juga kurang memperhatikan. Kalau lihat anak-anak yang berpotensi nakal, yang mereka itu ngumpul, itu hendaknya dipisah, dipecah. Perhatian kepada anak-anaknya. Masa kok sampai orang lain lebih paham tentang anaknya daripada bapaknya sendiri. Itu ya, kawan. Fajetana banan nas. Manusia zaman dahulu kalau disuruh sama Rasulullah nurut. Lah kita besok-besok kalau seandainya disuruh ngajar bulan atau bulan atau misalnya diberi ultimatum nurut atau enggak kira-kira? Kita tanya pada diri kita masing-masing. Fajtana banan nas. Dan ini nurutnya manusia ini juga salah satu ibroh atau salah satu sesuatu yang muktabar di dalam hajar takzib. Apakah manusia itu nanti nurut apa enggak? Ini juga harus dipertimbangkan. Percuma kita bikin ultimatum ternyata manusia enggak nurut. Enggak jadi. Enggak deal. Tujuan hajar enggak jadi karena manusia enggak nurut. Makanya salah satu itibarnya itu apakah kaum muslimin kuat atau enggak pada saat itu mempan atau enggak hajarnya membuat jerah atau enggak, itu yang perlu dipertimbangkan. Waqalat berkata Ka'ab bin Malik taghayyaru lana hatta tanakkarat liya fi nafsiyal ardu. Manusia pun berubah sampai menjadi asing bagiku ini dalam diriku sendiri bumi. Bumi sampai jadi asing. Ka'ab bin Malik mengungkapkan saking sedihnya, saking bingungnya, saking galaunya, bumi ini sampai kayak berubah. Dedaunan tak lagi hijau. Udara yang biasanya dihirup menjadi seketika beracun. Angin yang biasanya sepoi-sepoi juga menjadi hampa. Pokoknya beda sudah. Kehidupan sudah menjadi beda. Bumi sudah tak lagi seperti yang dulu Tak sebagaimana yang ku kenal dulu bumi ini. Gara-gara manusianya berubah. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini ya karena manusianya. Bumi itu sampai ikut gara-gara manusianya berubah. Kata Ka'ab bin Malik. Setelah ada ultimatum dari Rasulullah. Gak boleh ngajak bicara kami. Bumi ini kayak berubah. Ini sudah paling sedihnya manusia sudah. Sampean pernah nggak sesedih apapun bumi ini sampai berubah? Paling belum pernah. Merasakan kesedihan sampai bumi ini kayak berubah. Kicauan burung tak indah lagi. Bulan tak lagi bersinar terang. Dan bintang-bintang nampak semakin redup. Pernah nggak seperti itu? Kalau belum pernah, itu adalah dilakukan dirasakan orang yang sangat-sangat galau sampai bumi ini sampai seakan berubah. Fama hiya bil ardil lati a'rif. Maka tidak lagi bumi itu sebagaimana yang kukenali dulu. Berubah semuanya. Dalam sebagian riwayat, Fama hiya bil syaitanil lati a'rif. Tembok-tembok. Atap-atap rumah tak lagi sebagaimana yang kukenal. Saking sedihnya. Saking galaunya nya Malik sampai bumi-bumi nampak berubah. Ini adalah bahasa puitis. Karena bumi nggak mungkin berubah ya podo godong-godongnya ya seiku tapi kan rasanya berubah. Jadi ini adalah kinayah saking saking sedihnya sampai bumi pun berubah, seakan-akan berubah. Dan ini alimam ibnul Ibnu Qayyim memiliki faedah sebenarnya dosa itu mengakibatkan kehidupan kita itu berubah, cuma kadang kita itu nggak merasa. Ini sudah wajarnya kata alimam. Ini kata Ibnu Qayyim, ini sudah lumrahnya orang yang berbuat maksiat. Orang kalau berbuat maksiat itu semua di sekelilingnya itu sebenarnya berubah. Motor-motornya pun jadi berubah, rumah-rumahnya pun sebenarnya jadi berubah, hewan-hewannya pun jadi agak agak bandel. Itu sebenarnya seperti itu kata lima Ibnu Cuma manusia karena hatinya itu mati nggak merasa. Sebenarnya di setiap perbuatan maksiat kita itu menjadikan sikap sekeliling kita berubah. Menjadi tanakur, menjadi aneh, menjadi asing. Doharul Fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Cuma manusia itu enggak sadar. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim ini sebenarnya sudah lumrahnya orang yang melakukan maksiat. Sekeliling pasti akan berubah. Cuma kita enggak sadar. Falabithna ala dzalika khamsina lailah maka kami tinggal di atas duka yang merundung seperti itu selama 50 malam. Diibaratkan dengan malam bukan hari. Karena memang yang kelam itu adalah malam. Dalam gelap gulitannya dan dinginnya angin yang menerpa. Bukan kok 50 50 hari bukan, 50 malam. Ini malam itu selalu dijadikan kambing hitam kalau masalah-masalah musibah dan kesedihan. Padahal malam itu nggak salah apa-apa. Falabithna ala dhalika khamsina lailah. Kami tinggal di atas duka tersebut selama 50 malam. Kalau dilanda kemelut, gelap gulita, kelam, tak ada lagi gegap gempita. Fa'amma sahibaya fastakana. Fa'amma sahibaya, sahiba, musanna. Adapun dua orang temanku fastakana, mereka itu pasrah, nggak bisa apa-apa, lem. Mereka menyerah, mereka istakana, diam, tak berkutik, tinggal di rumah. Wa ada fi buyuti dan mereka dua berdua duduk di rumah mereka selama 50 hari, gak kemana-mana. Duduk tok menangis, siap yabkiani dalam keadaan menangis. Bayangkan betapa beratnya hajar. Dan sebenarnya yang membuat mereka menangis itu bukan hajarnya, tapi dosanya. Karena hajar perubahan sifat sikapnya kaum muslimin adalah dampak dari dosa sebenarnya. Jadi mereka menangis ini adalah menangisi dosa. Mereka menyesal kenapa harus takhalluf dari perang Rasulullah saw alaihi wasallam disebutkan dalam syarah di sini. Sebenarnya jihad itu adalah hukumnya fardu kifayah, tapi bagi orang-orang Ansor adalah fardu ain karena mereka sudah baiat untuk selalu hadir menolong Rasulullah saw. alaihi wasallam. Dan ada juga yang mengatakan jihad dalam masa ini adalah fardu ain. Bisa dilihat dalam syarahnya itu. Itulah yang menjadikan ini sebagai dosa, dosa besar. Maka mereka berdua menangis. Dan ini adalah lumrahnya orang yang melakukan kesalahan ya kawan. Kalau orang itu melakukan kesalahan ya gini harusnya. Sedih, di rumah, menangis, meratapi dosanya. Bukan malah kemudian malah mencari-cari perbuatan-perbuatan yang menambah-nambah perbuatan yang justru malah menjadikannya semakin buruk. Orang kalau salah itu ya gini harusnya. Kalau wa amma ana fakuntu asyabbal qaum adapun saya maka saya adalah yang paling muda dari tiga orang ini. Dari seluruh tiga dari dua orang teman saya tadi saya adalah asyabbal qaum. Al qaum di sini maksudnya adalah tiga orang. Di antara tiga orang saya adalah yang paling muda. Ini sebagai dalil bahwasanya uh, eh, hasrat muda dengan tua itu beda. Kalau tua mereka semakin matang pikirannya ketika melakukan dosa itu ya semakin sedih. Kalau masih muda ya gini, wa amma ana fakuntu asyabbal qaum. Saya adalah yang paling muda. Wa adalah daum dan yang paling kuat. Masih bapoh. Bahasa Jawanya masih badannya masih tegar. Fakuntu akhruj maka aku pun keluar Fa'ashhadu sholat dan aku pun menghadiri sholat jamaah. Adapun duanya enggak jamaah. Hilal ibnu Umayyah dan Murarah ibnu Rabi selama 50 hari enggak jamaah. Enggak menghadiri masjid. Disebutkan oleh Syekh bin Bas dan juga dalam Zadul Ma'ad juga karena hajar ini adalah udur syar'i untuk meninggalkan jamaah. Karena ini adalah musibah yang sangat besar, hajar. Maka mereka berdua makdur, untuk enggak enggak, menghadiri salat jamaah ini boleh. Apalagi mereka berdua lemah, nangis terus, terus gak, gak ngelimpoh, benar-benar ngelimpoh, gak kuat. Lagi berdiri. Karena disebabkan dosa mereka. Jadi ini bagi yang tanya kenapa lalu mereka sholat di mana? Ada juga ulama yang mengatakan pokoknya selama dihajar itu bebas. Maksudnya mau jamaah nggak jamaah nggak urusan. Pokoknya dihajar. Yang namanya dihajar yang namanya diboykot itu mau jamaah mau nggak jamaah nggak urus. Paham? Itu bisa dilihat, bisa dengarkan dalam kajiannya Syekh bin Baz, dalam rekaman beliau. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwasannya dalam masa hajar ini adalah sebagai udur untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Ada yang mengatakan mereka fi hukmil maskut. Mereka dalam hukum didiamkan. Mau jamaah ya ya gak apa-apa, mau gak jamaah ya gak apa-apa. Pokoknya didiamkan selama 55 hari. Benar-benar dihukum. Tapi kalau Ka'ab bin Malik memilih untuk tetap jamaah seperti biasa. Waktu mobil aswad dan saya pun masih berjalan-jalan ke pasar. Karena yang namanya masih muda. Kalau diam di rumah terus, bisa stres. Bisa bingung. Bisa ngeblank pikirannya. Kalau sudah dilanda kesedihan, terus duduk di rumah. Ini setan rawan masuk. Makanya Kabul malek Malik masih memilih untuk berjalan-jalan. Padahal yang ngerti, ketika dia jalan ya sama, sama dia kayak berjalan sendiri. Oh nggak ada yang ngajak bicara di pasar juga nggak ada yang ngajak bicara. Semuanya di mana-mana nggak ada yang ngajak bicara. Jadi sebenarnya kelontang kelantung dewi. Dia ya tahu kabin Malik nggak akan ada yang ngajak bicara. Tapi daripada di rumah nanti malah semakin bingung. Itu penjelasan Syekh Muhammad bin Ali bin Adam. Waduh bufil aswak. Untuk sedikit meringankan kesedihan, saya masih keluar seperti biasa wala yukallimuni ahadun dan tidak ada seorang pun yang mengajakku bicara. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi saya mengucapkan salam kepada beliau. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah, beliau sedang dalam majlis beliau setelah salat. Posisi imam. Fakulu fi nafsi maka aku katakan dalam diriku Hal harroka syafataihi biradhi salami amla. Apakah Rasulullah ini jawab enggak ya? Bibir beliau ini bergerak apa enggak? Dicuri-curi, ya, di, diintip. Jawab enggak ya Rasulullah ini? Bibirnya bergerak enggak ya? Suma usalli qariban minhu. Kemudian aku sholat di dekat beliau wa usarikuhun nadhara dan saya curi-curi pandangan kepada beliau. Ini sebagai dalil bahwasanya kalau sholat pandangannya agak melebar sedikit nggak apa-apa, nggak membatalkan. Tapi ya jangan terus-terusan. Matanya jelalatan kemana-mana kalau sholat nggak boleh. Tapi kalau ada kebutuhan untuk melihat di sebelahnya, ini nggak membatalkan sholat. Wa kuhun nador, saya mencuri-curi pandangan. Faida akbar tu ala sholati nadoro ilayya. Kalau saya nggak lihat kepada beliau, beliau lihat kepada saya. Ini menunjukkan ya ikhwan, hajarnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab itu memang dibuat, bukan karena kebencian yang mendalam. Ini menunjukkan kebencian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab itu adalah sebatas karena dosanya, bukan sampai menderu ke dalam sanubari beliau. Buktinya masih ketika Ka'ab nggak lihat masih dilihat sama Rasulullah. Kalau seandainya benci betul sudah nggak di sudah nggak diopen nggak diopeni lagi, sudah nggak sudah nggak sudi untuk melihatnya gitu loh. Tapi berhubung ini adalah hajar yang untuk takdir, masih dipantau sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih dilihat. Wa idha iltafatu nahwahu kalau saya menoleh ke arah beliau nahwahu ke arah beliau a'radu beliau berpaling. Jadi subhanallah kisahnya Hajar ke Abu Malik sampai curi-curi pandang gini ya ikhwan. Nah, ini kira nggak sedih kayak gini. Hajar itu membuat orang nggak bisa kerja, nggak fokus kerja, makan-makan nggak enak, tidur-tidur nggak nyenyak, sampai sholat-sholat itu loh, sampai di GW curi-curi pandang. Saking kalau bahasanya anak sekarang itu gabut, saking bingungnya. Sholat-sholat itu sampai jadikan kesempatan untuk mengurusi dirinya ini. Karena memang hajar itu seperti inilah. Inilah tujuan, tujuannya hajar seperti itu. Hajar tadi tujuannya memang untuk itu. Untuk membuat orang itu apa? Terdesak. Supaya dia kapok dari perbuatan buruknya. Supaya dia balik kepada kebaikan. Ya gini, kerja-kerja nggak bisa. Selama 50 hari selama 50 hari ini Kaab nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak. Pokoknya bingung, bingung tak isinya. Selama 50 hari Kaab hanya bingung. Sampai sholat-sholat dimanfaatkan untuk lihat-lihat apakah Rasulullah jawab, apa sudah mau jawab apa belum ya. ikhwan. Hatta idha tola dhalika alaiya min jafatil muslimin jadi hari demi hari berlalu seperti itu. Di dalam duka yang merundung sampai ketika jabatul muslimin sikap kasar atau sikap dingin dari kaum muslimin tadi berjalan panjang kepadaku. Jadi hari demi hari ku lalui seperti itu. Pokoknya ini yang diceritakan cuma sebagian. Sisanya nggak diceritakan sama Ka'ab Abdul Malik. Pokoknya hari demi hari berlalu di atas kesedihan di atas duka yang merundung tadi. Sampai menjadi lama hal itu dari jafatul muslimin. Apa dari jafwa? Sikap sikap dingin atau sikap kasar. Sikap buruk atau sikap cuek dari kaum muslimin. Masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti abi ada. Saya berjalan-jalan sampai saya memanjat dindingnya kebunnya Abu kota Qatadah. Bayangno sampai man, manjat pagar barang. Saking gabute ya, kawan. Sekarang ibu bingung pokoknya benu Malik sampai berjalan sendiri, nggak ada orang yang ngajak bicara, nggak ada yang dia nggak ada kawan, nggak ada apa, sampai manjat pagar, manjat kebun. Abu Kota ada namanya diperselisihkan. Ada yang mengatakan Al Harith bin Rabi'i. Ada yang mengatakan Al Harith bin Nukman, Ya, Nu'man bin Ribi dan di ada di syarahnya Alif di sini. Abu kota ada. Ini sebagai dalil kata para ulama bolehnya memanjat atau masuk rumah tanpa izin kalau memang tahu pemiliknya akan ridho. Selama di situ nanti nggak ada mafsada, misalnya istrinya lagi nggak pakai kerudung atau yang macam-macam. Seperti itu boleh. Ya, masuk kepada rumah orang yang kita tahu orang itu akan ridho dengan kedatangan kita, itu hukumnya boleh. Bagaimana kab di sini, karena Abu Qatadah itu adalah orang dekatnya. Selama tadi tidak ada kemungkinan, tidak ada area itu bukan area khusus wanita atau tempat mungkin mereka nggak pakai jilbab dan yang semisalnya. Tapi kalau nanti dikira ada seperti itu ya jangan. Asal masuk selonong saja nggak boleh. Wahwa ibnu ammi. Beliau adalah anak pamanku. Dikatakan dalam syarat di sini bukan bukan anak paman asli, tapi maksudnya adalah pokoknya pokoknya masih kerabat atau masih orang dekatnya. Atau bisa lihat dalam syarahnya itu, ini bukan paman asli. Dan biasa orang sini juga bilang gitu, itu ponaanku. Mbah sepupu, mbah jauh, pokoknya ponaanku ngono Itu adalah sepupuku, Ibnu Ami, sepupu saya. Ibnu Ami Abu Kota ada adalah sepupu saya, anaknya paman saya, bukan paman asli. Tapi masih sama-sama dari Bani Salimah. Wahabun nasi ilayya dan termasuk orang yang paling kucintai. Maksudnya adalah orang dekat, bukan kok orang yang paling dicintai. Kalau orang yang paling dicintai harus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahab nami wahabun nasi ilayya ini sebagai penjelasan bahwasanya beliau naik ke dindingnya tadi nggak apa-apa karena tadi orang dekatnya. Fasallam tu alaihi maka aku ucapkan salam kepada Abu Qatadah. Fawallahi ma radda alayya salam. Demi Allah Abu Qatadah nggak jawab salamku. Gak dijawab salamku, masya Allah. Saya, panjat dindingnya, saya ucapkan salam demi Allah. Abu Qatadah gak jawab salamku. Fakultulahu maka aku katakan ya Abu Qatadah ansyuduka kabillah, wahai Abu Qatadah aku minta kamu dengan nama Allah ansyuduka kabillah itu di diminta dengan tegas menyebut nama Allah orang Arab kalau di ansyuduka mereka pasti pasti mau orang Yaman dilepas imamahnya munasyadah yaitu disebutkan dengan keras nama Allah Subhanahu wa taala. Aku tanya kamu dengan nama Allah, aku sebut kamu, aku sumpah kamu dengan nama Allah. Hal ta'lamanna anni yuhibbullah wa rasulah. Apakah engkau tahu bahwasanya aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya? Kok sampai aku salam nggak kamu jawab apa kok ada? Aku ini orang elek toh. Aku ini orang baik apa enggak? Aku ini mencinta Allah dan Rasulnya apa enggak? Kok sampai aku salam enggak kamu jawab? Ini saking bingungnya Kaab ya ikhwan wa illa Kaab sudah tahu manusia nggak boleh nggak boleh bicara, nggak boleh jawab salam kok masih tanya, ya toh? Kaab bin Malik kan sudah tahu manusia nggak boleh jawab salamnya, nggak boleh ada bicara. Tapi ini karena saking bingungnya Kaab bin Malik. Disalam-salami gak dijawab. Akhirnya di munasyar Apakah kamu tahu aku cinta kepada Allah dan Rasulnya Abu Qatadah? Kok aku salam nggak kamu jawab? Fasa kata kola, fasa kata Abu Qatadah diam. Om Rasulullah nggak boleh. Rasulullah nyuruh gak boleh jawab, gak boleh ngajak bicara. Abu Qatadah diam saja. Fa'utu, aku ulangi lagi. Ansudu Kabillah, hal ta'ala ma'ani, hulibullah wa rasulah. Diulang lagi. Fanasyatu, aku ulangi lagi tadi. Munasyadah tadi. Fasa kata. Kedua kalinya dia tetap diam. Wah, di sini Kak Abdul Malik sudah gak karuan pikirannya. Sedihnya sudah rasuk sampai ke tulang-tulang. Fa'utu, ketiga kali. Fanasyatu, aku minta sekali lagi. Fakola maka yang ketiga kalinya karena beratnya munasyadah ya ikhwan. Ini karena beratnya munasyadah. Abu Qatadah itu bingung. Dijawab iki dosa, enggak oleh mbek Nabi, enggak dijawab ini minta dengan nama Allah. Maka ada ulama menjelaskan di sini jawabnya Abu Qatadah ini ada yang mengatakan ini bukanlah jawab Allah wa Rasulullah alam ini adalah pembicaraannya sendiri. Ada yang mengatakan ada beberapa ihtimalat. Faqala maka yang terakhir Abu Qatadah cuma jawab apa? Enggak jawab iya apa enggak enggak. Allah wa a'lam. Bicara sendiri Allah wa a'lam. Lah pahamnya Ka'ab bin Malik dikiranya tanya apakah aku cinta Allah dan Rasulnya ini jawabannya Allah wa a'lam. Oh ya sedih sekali. Dikatakan oleh para ulama jawabannya Abu Qatadah ini bukanlah menjawab Ka'ab bin Malik tapi Abu Qatadah ini berbicara sendiri bukan jawaban. Tapi niat berbicara sendiri menjawab ucapan apa namanya menjawab apa yang ada dalam hatinya. Allah wa rasuluhu a'lam. Enggak jawab iya apa enggak. Pokoknya Allah bicara sendiri. Allah wa rasuluhu a'lam. Maka fafadot aina ya pada saat itulah kedua kelopak manaku kedua kelopak mataku meneteskan airnya fadot ainaya maka meneteslah kedua air mataku. Enggak jawab apa-apa Kak Abi Malik. Setelah tanya tiga kali dijawab akhir ujung-ujungnya dijawab cuma Allah wa Rasulullah a'lam. Kak Malik hanya terdiam. Kubalas dengan diam dan kujawab dengan air mata. Fadot ainaya. Disitulah aku menangis. Fadot ainaya. Disalami kan jawab. Ditakoni aku ini cinta Allah para Rasulnya enggak jawab. Cuma ujung-ujungnya Allah wa Rasulullah a'lam Akhirnya Ka'ab Malik cuma nangis tok. Watawalla itu dan aku pun keluar, aku pun pergi. Hatta tasawwartul jidar, aku pun manjat lagi. Jadi melbune yo manjat, mulai yang manjat. Padahal ada pintunya. Saking gabute, saking bingungnya. Watawalla itu hatta tasawwartul jidar, sampai aku pun manjat lagi tembok. Haidnya Abu ada. Kalau fa baina ana amshi fi suqil Madinah. Maka ketika aku, jadi tadi sudah selesai kisahnya dengan Abu Qatadah selesai. Jadi bersama Rasulullah juga sudah selesai. Aku sholat, aku curi-curi pandang, tak lihat Rasulullah jawab apa enggak. Seperti itu terus hari-hariku berjalan. Suatu hari aku manjat kebunnya Abu ada. tak ucapi salam, enggak jawab. Sampai tadi kisahnya. Kemudian kisah lagi, fabaina anak amshi fi suqil Madinah. Pada suatu hari saya pernah berjalan di pasar Madinah. Ida nabatiyun, ida di sini fujaiyah. Tiba-tiba ada seorang nabatiyun, seorang petani. Nabat. Mungkin ini dikatakan nabati. Oh, bukan ini kalau itu nabat. Nabatiyun, ida nabatiyun. Nabati, nabatiyun adalah tukang air sebenarnya. Orang yang ngurus air, mengeluarkan air. Istilahnya adalah petani, falah Idza nabatiyun min nabati syam min nabati ahli syam. Tiba-tiba ada seorang petani dari petaninya ahli syam. Ini Nasrani, ini orang Kristen. Ini orang Kristen. Dalam riwayat yang lain disebut Nasrani. Mimman qadima bit ta'ami yabihu bil Madinah. Dia adalah orang Syam, orang Kristen dari Syam, petani. Dia biasanya datang ke Madinah membawa makanan dijual di Madinah. Yaqulu man dulu ala Ka'b bin Malik. Dia tiba-tiba di pasar bilang, siapa yang menunjukkanku kepada Ka'b bin Malik? Mana yang namanya Ka'b bin Malik? Karena nggak kenal. Orang ini membawa surat dari Raja Ghassan. Nanti isi suratnya akan dibacakan sama Ka'b bin Malik. Qala fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya. Maka Manusia pun langsung mengisyaratkan, menunjukkan baginya kepada saya. Kailo. Tapi mereka cuma diam, cuma isyarat toh. Ini dikatakan oleh para ulama, ini juga bukan mengajak bicara Ka'ab bin Malik, jadi nggak apa-apa. Cuma memberi isyarat kepada orang Nabati tadi, kepada Ka'ab bin Malik. Pokoknya kalau ngajak urusan Ka'ab bin Malik nggak boleh. Tapi kalau dengan orang lain tentang Ka'ab masih boleh. Hatta ja'ani fadafa ilayya kitaban min Maliki ghostan sampai orang Nabatiyun tadi, orang Nasrani tadi datang kepadaku dan memberikan kepadaku sebuah surat, sepucuk surat dari Raja Ghassan. Ada yang mengatakan namanya Harif dan ada yang lain. Anda bisa lihat dalam syarahnya di situ. Yang jelas ini masih kerabatnya Ka'ab bin Malik juga masih satu masih ada kabil masih ada hubungan kabilah dengan Ka'ab bin Malik. Wa kuntu kadiban dan saya adalah seorang penulis. Jadi bisa saya baca. Kalau Rasulullah nggak bisa baca. Wa kuntu katiban saya adalah seorang penulis. Fa tuh maka aku baca isi surat tadi. Fa tiba-tiba di dalamnya apa bunyinya? Amma ba'du. Fa innahu qad balagona anna sahibaka qad jafaka. Walamnya yaj'alka Allahu bidari hawan Walamat ya Falhaq bina nuwasika. Ini salah satu maudhi maudhu yang paling penting dalam kisahnya Ka'ab bin Malik adalah ini maukifnya Ka'ab bin Malik dari tawarannya Raja Ghassan. Amma ba'du telah sampai kepada kami bahwasanya kawanmu yaitu Muhammad telah menyikapi buruk kepadamu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikanmu di negeri yang sia-sia dan juga di negeri yang Madiah tidak di, tidak menjadikanmu di negeri yang hina dan juga tidak di negeri yang sia-sia. Sini, ngapain kamu di sana? Kamu di sana disia-siakan, kamu di sana dicuekin, kamu di sana nggak dikawanin. Kalau bumi masih luas kok. Falhak bina datang ke sini, nuasika akan kami urus kamu. Akan kami tolong kamu, akan kami rawat kamu. Sini, ngapain kamu di sana? Lihat, ujian bertubi-tubi ya ikhwan. Ujian bertubi-tubi. Sudah sedih, dihajar kaum muslimin, datang lagi satu setan. Kata Ka'ab Malik ini. Nah ini kalau kita bayangkan, kalau kita bagaimana? Sudah mendapati sama kawan yang nggak enak, di sini sudah nggak akur dengan kawan-kawan, di sini sudah sempit, di sini sudah bingung, datang tawaran seperti ini, wah ayo langsung budal, kemas-kemas langsung besok berangkat. Itu. Kalau imannya nggak kuat. Ini insya Allah besok akan kita jelaskan bagaimana kandungan ini dari kalamnya Imam Ibnul Qayyim. Betapa ini menunjukkan kuatnya imannya Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik cuma jawab setelah baca fitnah apa lagi ini setan apa maneh ya, akhirnya terus dibakar suratnya.